Naam. Berkata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala wa an Salman bin Amir Ad-Dabbi radhiyallahu taala anhu anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa in lam yajid falyuftir ala ma'in fa in fa innahu tahurun rawahul khamsatu wa sahahahu ibnu dari Salman ibn Amir Ad-Dabbi radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Apabila salah seorang di antara kalian berbuka, maka hendaklah dia berbuka dengan tamar, kurma. Jika dia tidak mendapati kurma, hendaklah dia berbuka dengan air karena itu tahur, suci mensucikan. Diriwayatkan imam yang lima dan disahihkan Imam Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban dan Imam Al-Hakim rahimahumullah. Berkata syarah rahimahullahu taala yang pertama al-mufradat kosakata hadis ini Salman ibni Amir adalah Salman ibni Amir ibni Aus ibni Hujar ibni Amr ibni Al-Harith Ad-Dabbi lahu suhbatun Beliau adalah Salman ibni Amir ibni Aus ibni Hujar ibni Amr ibni Al-Harith Ad-Dabbi beliau memiliki suhbah yakni persahabatan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wa wasallam Kala Muslim Ibnu Hajjaj berkata Imam Muslim Ibnu Hajjaj rahimahullah walaysa fi sahabati rabbiyun ghairuhu. Naam, walaysa fi sahabati rabbiyun ghairuhu atau ghairuhu. Tidak ada pada sahabat yang bernama Rabbi selain beliau ini. Nah, itu pernyataan Imam Muslim rahimahullah tidak ada pada sahabat yang bernama Dobbi atau nisbah kepada Dobbi melainkan beliau ini Salman ibn Amir saja. Wa naqala mithla dzalika Sun'ani rahimahullah fi Subulis Salam an Ibnu Abdul Bar fil Isti'ab. Lakin qala al-Hafidh fi Tahdhib at-Tahdhib qultu fi sahabati Yazid ibn Ni'am Na'amah ad-Dabbi Qala al-Bukhari lahu suhbatun. Berkata dinukilkan oleh Imam As-Sanani rahimahullah yang semisal dengan itu seperti nukilan Imam Muslim. Imam As-Sanani menukilkan pula di dalam kitabnya Subul Salam dari Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar menyebutkannya di dalam kitabnya Al-Isti'ab Nah, bahwa tidak ada sahabat yang bernisbah dengan Rabbi melainkan hanya beliau ini, Salman bin Amir. Akan tetapi Al-Hafidh Ibnu Hajar menukilkan di dalam kitabnya Tahdzibut Tahdzib. Nah, Tahdzibut Tahdzib ini ringkasan dari kitab Tahdzibul Kamal ya Ibnu Ari rahimahullah. Diringkas oleh Imam Al-Hafidh disebut dinamakan dengan Tahdzibut Tahdzib. Nah, diringkas lagi setelah itu di, beliau menamakan dengan takrib, ya takribut tahrib. Jadi dua kali proses. Nah, Al Hafidh menyatakan dalam kitab Tahribut Tahrib, kultu aku katakan fi sahabah pada sahabat ada Yazid ibni Na'ama ad-Dabbi. Ya, berarti ada perbedaan dengan nukilan Imam Muslim dan juga Imam As-Sun'ani rahimahullah. Berbeda dengan Al-Hafidh bahwa dalam sahabat pada sahabat ada Abdobi yang lain selain dari Salman ibn Amir yaitu Yazid ibn Naamah Abdobi juga nisbahnya Imam Bukhari mengatakan Yazid ibn Naamah lahu suhbah dia juga memiliki persahabatan yani dengan Nabi kita sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Kadir atau Kudair Abdobi mukhtalafun fi sohbatihi ada lagi nama yang lain yaitu Kudair yang diperselisihkan tentang persahabatannya. Juga nisbahnya Dhabbi. Juga Hamdalah Ibnu Durar Ad-Dhabbi. Ya ada yang lain lagi Hamdalah Ibni Durar. Qala Dawlabi daulabi rahimahullah kutila yaumal Jamal wa huwa ibnu mi'ati sanah. Ya, Imam Ad-Daulabi mengatakan Hamdullah ibn Durar Abdullah ini beliau wafat di perang Jamal. Ya, beliau berumur 100 tahun. Nah, jadi ternyata Al-Imam Al-Hafid menukilkan ya dari nama-nama sahabat yang bernisbah dengan Rabbi ya itu banyak. Nah, bukan cuma Salman ibn Amir saja sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Muslim dan juga Imam As-Sun'ani rahimahumullah. Wa dzakarahu Ibnu Na Ibnu Qani fi sahabati fi, fi akhirin madhkurin fil kutubil musannafa fi sahabah fayundur fi qawli Muslim. Nah, maka Imam Ibnu Qani' juga menyebutkan siapa Hamdalah Ibnu Dirar ini ya radhiyallahu taala anhu dalam jajaran sahabah yaitu fi akhirin madkurin fil kutubil musannafah. Nah, yakni sahabat-sahabat yang terakhir yang disebutkan dalam kitab-kitab musannaf ya terkait dengan sahabat, kitab-kitab yang ditulis terkait dengan pembahasan sahabat. Nah, maka nama beliau ini Hamdullah bin Dharir Ad-Dhabbi itu di akhir ya, sahabat-sahabat yang terakhir. Maka hendaklah ditinjau kembali dalam ucapan Imam Muslim rahimahullah kata asy-syarih Syekh Abdul Qadir rahimahullah Nah, wa dzakara Abu Ishaq As-Sari As-Sarifini rahimahullah tuwfiya Salman fi khilafati Utsman wa fihi nadhar was-sawabu annahu ta'akhkhara ila khilafati Muawiyah intaha Naam, kata Abu Ishaq As-Sarifi ini beliau mengatakan diwafatkan Salman ibni Amir Al-Dhabbi ini itu pada khilafahnya Uthman ibni Affan. Tetapi ini perlu ditinjau kembali. Yang benar adalah beliau wafat di khilafah Muawiyah. Ya. Khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, yakni setelah Ali bin Abi Thalib. Setelah khilafah Ali bin Abi Thalib. وفي نسخ بلوغ المرام المفردة wal masyruhah Sulaiman ibni Amir wa huwa khata dalam nuskhah Bulughul Maram ya yang salah satu nuskhah ya baik yang menyendiri ataupun yang disyarah itu bukan Salman tapi Sulaiman nah, ini ada perbedaan Sulaiman ibni Amir tetapi yang benar Salman Sulaiman ini khata keliru ya akan tetapi yang benar Salman ibni Amir wal musannif fi talkhisil habir wa taqrib wa tahdhib tahdhib qala fihi Salman ibn Amir wa huwa al-muwafiq lil usul wa qad akhraj al-Bukhari li Salman ad-Dabbi radhiyallahu ta'ala anhu kata al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah penulis kitab Talkhisul Habir kitab Taqrib kitab Tahdhibut Tahdhib dan kitab-kitab yang lain nah beliau berkata al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah Salman ibn Amir wahwal muafid lil usul. Ini yang cocok ya dengan nusko yang asli ya. Yaitu Salman bukan Sulaiman. Dan Imam Bukhari mengeluarkan juga riwayat rawi ini Salman Abdubbi radhiyallahu taala anhu. yani yakni di dalam sahihnya. Jadi Salman Abdubbi bukan Sulaiman. radhiyallahu taala anhu Kemudian aftara ay arada an yuftir ba'da siyamihi. ya di sini kita petik faedah dari mufradat ini ya bahwa kesalahan pada imah ya apalagi terkait dengan nama itu biasa ya. Ada Salman Sulaiman Nam tetapi menunjukkan apa dakiknya ya penelitian ketelitian para ulama ya maka itu harus dibedakan ya dan harus dijelaskan bahwa yang benar adalah yang ini ya bukan yang itu sehingga akan mempengaruhi nanti terhadap kesohihan atau kelemahan hadis. Nah, maka para imam adalah manusia biasa. Mereka pun bisa salah. Nah, sesuai dengan tingkat penelitiannya. Nah, di sini Imam Muslim, Imam As-Sun'ani, nah, keduanya mengikrarkan bahwa uh, nisbah kepada Dhabbi dari sahabat itu hanya satu saja. Salman bin Amir tidak ada yang lain. Ya, ternyata Al-Hafidz Ibnu Hajar ya menyebutkan menukilkan dari para imam ya itu ternyata ya lebih dari dua ya, atau tiga dari sahabat yang nisbah dengan Dhabbi Nah, kemudian aftara ay arada an yuftir ba'da siyamihi. Beliau berbuka yakni berbuka setelah puasanya setelah berpuasa tohur ay muzilun lil adron tohur bermakna muzil lil adron yaitu yang menghilangkan segala kotoran-kotoran enam kemudian yang kedua al bahat pembahasan hadis ini hadal hadithu sahahahu aydan Abu Hatim Ar-Razi kama qala al-hafidh fi talkhis Waqad qala Abu Daud bab ma yuftiru alaih atau bab ma yuftaru alaih. Haddatsana Musaddad, haddatsana Abdul Wahid, haddatsana eh, yakni Abdul Wahid bin Ziyad an Asim al-Ahwal an Hafsa binti Sirin an anir Rabab an Salman ibn Amir an Salman ibn Amir ammiha Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum sha'iman falyuftir ala tamr fa in lam yajid tamr fa in lam yajid tamra fa 'ala al-ma'i fa innal ma'a tahurun." Hadis ini disahihkan pula oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Hafidz Naam Ibnu Hajar di dalam Talkhis Al-Habir di disahihkan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah taala dalam matan ya Al-Imam Ibnu Hajar menukilkan bahwa hadis tersebut disahihkan Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Nah, di sini ditambahkan juga Imam Abu Hatim Ar-Razi yang mensahihkan hadis ini. Wa qad Abu Daud, Imam Abu Daud mengatakan bab ma yuftar alaihi, bab tentang sesuatu yang dipakai untuk berbuka. Nah, kemudian Al Imam Abu Daud rahimahullah menukilkan riwayat haddatsana Musaddad menceritakan kepada kami Musaddad Ibnu Musarhad rahimahullah haddatsana Abdul Wahid menceritakan kepada kami Abdul Wahid Ibnu Ziyad dari Asim Al-Ahwal dari Hafsah ya Hafsah binti Sirin tabi'iyah rahimahullah anir robab ya dari robab dari Salman ibni Amir ya uh, Salman ibni Amir yakni paman dari ar-robab Kala dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni Salman ibni Amir berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Idza kana ahadukum Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa hendaklah berbuka dengan tamar. Jika dia tidak mendapati tamar, maka dengan air karena air itu mensucikan. Yakni maksudnya menghilangkan kotoran-kotoran. Nah, kalau fit takrib Imam Al-Hafidh berkata dalam kitabnya Takrib Ar-Rabab bi fathi dengan fathah awalnya ra wa takhfiful muwahhadah dan ditakhfif yakni tidak ditasydid ya ba'nya ar-rab ar wa akhiruha muwahhadah dan juga akhirnya muwahhadah yakni maksudnya tidak ada apa uh, tasydid enam sehingga dibaca robab ya karena ada alif lam maka ar-robab Beliau adalah bintu Soli' bimuhmalataini musaghara. Sulai, yang benar Sulai. Jadi Rabab bintu Sulai musaghara. Musaghara bentuk tasghir, fuailun. Ya. Itu bentuk tasghir sehingga dibaca Sulai'un. Ad-Dabbiyah makbulatun minas Beliau juga ad ya, disbah kepada Dabbi karena beliau perempuan maka dobiyah. 6. yakni rawi yang meriwayatkan dari Salman ibni Amir yaitu Robab bintu Sulaim. Ternyata beliau juga nisbah dengan dobiyah makbulah minas salisa. Beliau riwa rawi yang termasuk makbul, yakni hadisnya diterima ya dari tingkatan ketiga minas salisa. Nah, ini apa? Uh, ketika lima Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan tingkatan seperti ini maka itu sudah ma'ruf ya di dalam kitab beliau takrib dari 12 tobakoh ya ada 12 tingkatan ya rawi-rawi yang beliau sebutkan mulai dari sahabat pembesar sahabat pertengahan sampai kepada sigor sahabat ya kemudian orang-orang yang meriwayatkan yang mendapati apa sahabat ya dari kibarut tabi'in dan seterusnya ya pertengahan tabi'in sigharut tabi'in Nah, ketika menyebutkan beliau menyebutkan di sini tingkatan ketiga berarti dia termasuk apa? tabi'in. Ya. Jadi kibarus sahabat sahabat sigorus sahabat Ya masuk di sigorus sahabat Naam. Berarti beliau termasuk sahabah tapi sigar ya. Meriwayatkan dari Salman bin Amir juga dia adalah sahabah. Naam. Wa asyara ila anna al-Bukhari akhraja laha fi taalik Jadi kata makbulah itu istilahnya Imam Ibn Hajar juga ada tersendiri ya. Makbul di sisi Al-Imam Ibnu Hajar itu memiliki makna tersendiri di tingkatan apa rekomendasi yang bawah ya, tingkatan yang rendah. Nah, yang hadisnya masih butuh di diteliti kalau apa e, istilah beliau dengan makbul. Tapi di sini barakallahu fikum ketika kita tetapkan dari sahabat maka tidak perlu diteliti karena semua sahabat atau sahabiah uh, udul ya adil. Naam. Wa asyara ila anna al-Bukhari akhraja laha fi ta'liq. Imam Ibnu Hajar juga mengisyaratkan bahwa Imam Bukhari mengeluarkan riwayat ya uh, rawi ar-Rabab ini fita ta'liq. Beliau mengeluarkan hadisnya yang terdapat rawi Rabab Ibnu Sulaini di dalam ta'liq maksudnya bukan dalam Sahih Al Bukhari sahihnya tapi dari hadis yang muallak ya at-ta'liq yakni hadis yang muallak. Nah, hadis yang langsung yang beliau memotong sanatnya. Wa kadzalika ashabus sunan al-arba'ah, demikian pula ashabus sunan al-arba'ah. Naam, wa dzakara At-Tirmizi annaha yuqalu laha Ummu Imam At-Tirmizi menyebutkan bahwa dia Rabah bintu Sulai itu disebut juga dengan Ummu Raih. Kunianya Ummu Raih bintu Sulai. Naam, Ummu Raih. Raih itu bau ya. Atau naam. Raih. Wa qala Tirmizi ba'da an akhraja hadzal hadits qala Abu Isa hadza haditsun hasanun sahih. Imam Tirmizi setelah mengeluarkan hadits ini beliau mengatakan haditsun hasanun sahih Hadis hasan sahih. Nah, jadi barakallahu fikum kesimpulan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, disahihkan oleh para ulama seperti apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim, Imam Abu Hatim Ar-Razi. Nah, para a'immah al muhaddithin mensahihkan hadis ini. Kemudian yang ketiga, ma'yu fidul hadis, faida dari hadis. Yang pertama, istihbabul fitr ala tamar fa illam yujad fa alal ma. Disunnahkan berbuka dengan kurma, jika tidak ditemukan kurma maka air. Yang kedua, annal ma'a yufidul badan idza aftar alaihi shaim. Bahwa air itu memberi manfaat kepada jasad badan kita apabila orang yang berpuasa berbuka dengannya dengan air. Yang ketiga annal fitr ala tamr afdal minal fitr ala ma bahwa memulai berbuka dengan kurma itu lebih afdal daripada berbuka dengan air. Nah, berdasarkan dohir hadis. Barakallahu fikum. Itu faedah dari Syekh Abdul Ali Bassam rahimahullah taala. Naam. Kemudian kita tambahkan faedah dari Syekh Abdullah Ali Basam nukilan dari Syekh Abdullah Ali Basam rahimahullah taala terhadap hadis ini enam bahwa dalam hadis yang lain disebutkan di dalam riwayat Tirmidzi Abu Daud dari sahabat Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sallallahu yuftir ala rotaba ala roto, rotobatin fa in lam yajida fa ala tamaratin fa in lam yajida hissan hasawatin mimma. Naam. Fa in lam yajid hasa hasawatin mimma. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan rutop. Ya, rutop ini asal katanya rutop itu basah ya rutbun. Basah, yakni kurma basah maksudnya. Kurma basah. Fa in lam yajid jika beliau tidak mendapati rutop fa'ala tamaratin maka berbuka dengan kurma jadi rutab yang pertama kemudian kurma fa illam yajida jika tidak mendapati kurma maka beliau berbuka dengan air ya Nah, maka ini faidah bahwasanya ya kata Syekh rahimahullah istihbabul iftar ala rutab ala rutab Ya, yang paling afdolnya, yang paling sunnahnya berbuka itu dengan rutop jika ada. Ini kurma basah, maksudnya ini yang masih mentah ya. Nah, kalau yang biasa ke Saudi, umroh atau yang lainnya, dia mengetahui rutop. Ya, kalau di Indonesia itu mungkin jarang kita lihat. Nah, ini kurma yang masih mentah yang apa masih hijau ya nah berbeda dengan tamar kalau tamar kurma yang menyebar dengan kita itu tamar namanya ya dengan segala jenis-jenisnya kurma yang sudah matang yang sering kita makan nah sehingga yang paling afdolnya adalah rutab ya berdasarkan hadis Anas bin Malik kalau tidak ada rutab baru kurma tamar kalau tidak ada kurma baru air Nah, kemudian saya tambahkan sedikit ya. Terakhir insyaallah dari faedah yang beliau nukilkan di sini pernyataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Tibun Nabawi. Ya. Kata beliau Imam Ibnu Qayyim, "Wa hadha min kamali syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa nushihi, fa inna tamra muqawwin lil kabidi mamulinun lit taba' wa huwa min aktsari istimar taghdiyatan lil badan." wa akluhu 'ala ar-riq yaqtulu dud huwa fakihatun wa gidaun wa dawa'un wa hal wa halwa. Nah, Imam Al-Qayyim mengatakan dalam kitabnya Tibun Nabawi bahwa ini merupakan kesempurnaan kecintaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya dan penyempurnaan nasihat beliau kepada umat. Fa inna tamra mukawin lil kabid mulinun litaba karena kurma itu ya menguatkan kabid kabid itu hati ya menguatkan hati seseorang nah menguatkan hatinya mulinun litaba melembutkan karakternya subhanallah ini kurma ya ataupun rutab secara medis juga demikian ya penelitian dari para medis, dokter. Di sini beliau menukilkan ucapan dokter Sobri Al-Kubani rahimahullah. Nah, jadi Imam Ibnu Qayyim mengatakan menguatkan hati kurma itu dan melembutkan karakter. wahwa min aksar istimar Ini penting ya. Karena kita semua punya karakter yang berbeda-beda. Nah, maka butuh kita berdoa kepada Allah Semoga Allah melembutkan ya karakter-karakter kita semua. Maksudnya lembut dalam menerima kebenaran. Ya, bukan orang yang keras ya. Keras hati maksudnya ngeyel terhadap kebenaran. Nah, semua punya karakter masing-masing, maka barakalafikum ternyata merupakan kesempurnaan ya kecintaan Nabi kita sallallahu kepada kita semua sebagai umatnya dan kesempurnaan nasihat beliau ya dalam menegakkan sunnah-sunnah beliau termasuk berbuka dengan kurma itu memiliki manfaat yang sangat besar ya yaitu menguatkan hati melembutkan karakter dan ini aksar timar takziah makanan yang paling bergizi ya yang paling bergizi untuk badan itu adalah kurma Nah, memakan kurma ala rik ya, dengan liur kita kunyah dengan liur itu yaqtulu dud mem, bisa membunuh kuman membunuh bakteri yang jahat yang buruk ya dan kuman ketika kita mengunyah kurma dengan liur kita kita menelan makan dengan liurnya maka itu akan membunuh kuman-kuman bakteri fahuwa fakihatun maka dia adalah buah ya yang mengandung giza ya mengandung gizi obat dan manis nah ini keterangan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala wallahu taala a'lamu bissawab kita cukupkan dengan para majelis lebih kurangnya dimaafkan barakallahu fikum subhanakallahumma bihamdik syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.